Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Senin 29 Maret 2021 kita lanjutkan Ba'da Zuhur ini kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah di Ahkam Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-102 dan masih dalam pembahasan sesi yang ke 102 ini bab ke-15. Dan di bab yang ke-15 ini kita akan masuk kepada permasalahan mana yang lebih afdol. Jika seseorang melaksanakan safar. Apakah dia berbuka ataupun dia melaksanakan puasa. Maka pembahasan ini akan kita bahas insya Allah pada hari ini maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan di bab yang ke-15 disebutkan di pelajaran hari ini hal saumul musafir afdalu am fitrihi. Apakah puasa bagi orang yang safar di bulan Ramadan, di siang Ramadan, yang lebih afdol itu dia berpuasa ataupun yang lebih afdol itu dia berbuka. Dijadikan oleh penulis dengan sigotul istifham. Di dalam matan hal saumul musafir afdalu au fitruhu ataupun amfitruhu dijadikan sengaja oleh penulis dengan sigotul istifham. Kenapa? Karena permasalahan ini permasalahan masyhurah di kalangan fukoha masyhurah tentang permasalahan ikhtilaf dan tarjih yang ada pada mereka. Maka oleh sebab itu penulis di sini melaksanakan dengan sigatul istifham untuk tujuan permasalahan seperti ini permasalahan yang khilaf yang ma'ruf. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan seorang yang berpuasa di siang Ramadan kemudian dia bersafar mana yang lebih baik dia berpuasa meneruskan puasanya atau dia berbuka atau bagaimana maka telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi tiga pendapat. Uktubu. At-taifatul ula taqulu bi anna sawma afdal mutlaqa. Pendapat yang pertama mengatakan as-saum Abdurrahman ain daftaruk. Bi anna sawma afdal mutlaqa. Kelompok yang pertama mengatakan orang yang berpuasa itu lebih baik secara mutlak. Wahada madhab nukila an Anas bin Malik wa Utsman ibnu Abi Aufa wa minal wa min ashabil madhab asy-Syafi'i wa qaul Abi Hanifah wa Malik wa Tsauri wa Abu Yusuf Wa fi ta'ifah atsaniyah adapun berkata kelompok yang kedua anal fitrah afdal mutlaqa. Orang yang berbuka itu lebih baik daripada orang yang berpuasa secara mutlak. Wahada qaul Sa'id bin Musayyib wa Sya'bi wal Auza'i wa min ashabil madhab Imam Ahmad wa Ishaq ibn Rahawih. Di sini pertanyaan apa bedanya atau Ipah Asaniyah dengan kelompok Ibnu Hazm, Daud Adzahiri. Ah. Aisal farq baina hada wa hada? Al farq fi afdaliyah faqat. Daud Az-Zahiri mewajibkan harus berbuka. tabar maksiyah. Ida sama wa huwa musafir. Aina dalil kata mereka dengan hadis-hadis yang muhtasarah ulaikal usah mereka adalah orang-orang yang bermaksiat idan yutlak al iftar afdal bal laisa afdal faqat al iftar wajib karena Rasulullah SAW yaqul mereka adalah orang-orang yang usah yang bermaksiat dan di hadis disebutkan kata mereka mutafakun alaih dari Jabir laisa minal bir asyam fis safar bukan dari kebaikan maka perbedaan pendapat yang kedua yang kita bahas di sini dengan kelompok Azahiriyah bahwa kelompok Azahiriyah mewajibkan untuk berbuka dan yuk tabar maksiyah jika berpuasa dalam keadaan safar. Adapun di Taifah yang kedua di sini anal iftar afdol mutlakon. Yani anta satu safir pindah Ramadan masalan ila Jakarta. Safar ke Jakarta menggunakan pesawat dari sini ke bandara misalnya hanya 10 menit. Misalnya kita di Padang. Kemudian setelah itu naik pesawat hanya 45 menit. Sampai di bandara Cengkareng dijemput Meskipun satu jam dijemput langsung ke mobil ber AC, kemudian sampai tujuan. Maka mana yang lebih baik? Menurut pendapat yang pertama, lebih baik puasa. Menurut pendapat yang kedua, lebih baik berbuka. Ini gambarannya. Adapun pendapat yang ketiga, wa ta'ifah asalithah bitakhir bainahuma. Hei, Allah yahdik. salah hayawanat ada. Baik itu. Oke, fil fil dars hayawanat. Maka taifah yang ketiga, baik itu. Taifah yang ketiga dipilih di antara keduanya. Ai afdalul amrain aisaruhuma alal musafir. Yang terbaik dari keduanya berbuka ataupun tetap berpuasa dipilih mana yang lebih baik bagi musafir itu sendiri. Ada madhab at talib Fa in al fitr aisar alaih fahuwa afdal fi haqqi. Wa in kana asyam aisar kama yusahilu alaihi hina idin wa yusukka alaihi qada'uhu ba'da dhalik fasawm fi haqqihi afdal. Araf al-an. Idan amru thalith ikhtiar. Aina aisar. Kama karena seperti kami sebutkan, dia safar ke Jakarta. Dari sini ke bandara hanya 10 menit diantar dengan mobil kemudian duduk di bandara sampai penerbangan dan penerbangan hanya 45 menit sampai di bandara keluar dari bandara dijemput sampai rumah hanya satu jam dengan macet alhasil seakan-akan tidak ada kelelahan hanya sekedar menunggu barang turun membawa barang seperti itu saja maka bagi dia memilih Apakah saya dalam keadaan kemudahan seperti itu untuk berbuka? Dan dibalik itu kalau dia berbuka harus mengkodok sehari penuh di hari yang akan datang. Pemangkana minkum maridon aw ala safarin faidatun min ayamin ukor. Jika seseorang di bulan Ramadan makan minum dikarenakan safar ataupun sakit, maka Fa'idatun min ayamin ukhar wajib baginya untuk membayar kodok di hari yang lain. Maka dia di sini safar dalam keadaan tidak capek. Kemudian bisa melanjutkan puasa. Dia berpikir daripada saya berbuka dan saya tidak lapar. Dan tidak lelah, tidak haus. Namun jika aku berbuka, maka nanti aku harus membayar satu hari penuh. Maka lebih baik saya tidak berpuasa afwan tidak berbuka. Maka melanjutkan puasanya. Maka ini ikhtiar madhab yang ketiga. Dan di madhab yang ketiga contoh di sini dia safar dari Damas Raya ke Padang. Baik menggunakan travel ataupun menggunakan kendaraan sendiri ataupun menggunakan motor, maka di jalan raya panas terik. Dia kehausan. Apalagi naik motor, kemudian dia merasakan dehydration. Merasa badannya itu kekeringan. Maka di sini dia berpikir, mana yang lebih baik? Jika dia berpuasa akan kekeringan, padahal Allah telah memberikan rukhsah, pemangkana minkum maridon aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar. Diberikan rukhsah. Dan di hadis Anas Al-Qusairi juga bahwa untuk musafir satu salah wa satu siam. Mananya untuk orang yang berpuasa diberikan rukhsah. Maka di sini dia jika dijeruskan perjalanan dalam keadaan puasa, maka dia akan lelah apalagi dia driver. Maka di sini dia pilih lebih baik aku berbuka dan ini halal baginya. Dan nanti di kedepannya dia harus berpuasa satu hari tidak apa-apa karena dia lelah. Apalagi dia mau berdakwah. Malamnya dia berceramah misalnya. Maka kalau dia tidak berbuka nanti capek. Orang menunggu dia untuk mendengar tausiahnya ternyata merasa kecapean. Maka disunahkan di sini ataupun afwan. Dipilih di sini yang terbaik dia berbuka. Maka ini madhab yang ketiga. Madhab yang ketiga bitahhir bainahuma ayu afdalul amrain aisaruhuma alal musafir jika musafir dia itu melihat berbuka lebih baik maka berbuka dan ini rukhsah jika orang yang musafir alhamdulillah safarku tidak melelahkan ya sudah tidak usah berbuka daripada harus membayar kodok maka ini ucapan Umar ibn Abdul Aziz dan dipilih oleh Ibnul Mundir dan ini pula yang dipilih oleh penulis di dalam kitab. Adapun pendalilan penulis di dalam kitab seperti disebutkan di dalam matan. Yang pertama dari ucapan Allah Jalla wa'ala. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Bahwa di dalam agama ini, di dalam ibadah ini seperti puasa dalam keadaan bersapar. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan. Maka di sini pendalilannya jelas. Allah menginginkan kemudahan. Sekarang safar kamu dalam keadaan mudah? Ya sudah, jangan berbuka. Terus puasa karena tidak merasa haus, dehydration, dan lelah. Sudah berpuasa. Itu yang diinginkan. yuridullah bikumul yusr. Wa la yuridu bikumul usr. Kebalikannya. Jika safarmu melelahkan, kamu seorang driver menggunakan motor ke Padang, apalagi nanti malamnya memberikan tarawih dan ceramah misalnya ataupun kajian, maka di sini 5 jam, 4 jam setengah, kecepatan 80-90 misalnya, dalam keadaan haus. Maka tidak apa-apa untuk berbuka. Ini dia makna yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Dan juga beristidlal dengan hadis-hadis yang datang setelahnya. Seperti hadis mutafakun alaih dari Aisyah. Sa'ala Hamzah ibnu Amr al-Aslami. Berkata Aisyah istri Nabi bertanya sahabat Hamzah ibnu Amr al-Aslami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anisiyam fi safar tentang orang yang berpuasa dalam keadaan safar. Apa hukum dari Nabi di sini dijawab? Fakala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Pilihannya tergantung kepada kamu. Kamu ingin berbuka maka berbuka dan kamu ingin berpuasa maka berpuasalah. Maka lah dari ayat dan hadis Aisyah ini bahwa Allah Jalla wa ala menginginkan at-taisir li ibadihi untuk hamba-hambanya dari apa-apa yang berhubungan dengan ibadah. Seperti puasa di bulan Ramadan telah diberikan rukhsah oleh Allah dengan berbuka. pemangkana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Ya sudah, barang siapa yang berbuka diperbolehkan maka berbuka dan membayar kotok di hari yang setelahnya. Dan Allah mudahkan juga di dalam ayat ini. Barang siapa yang ingin terus menerus berpuasa. Sehingga tidak usah membayar kodok pun. Ya dipersilahkan. Maka dalilnya jelas. Yuridullahu bikumul yusr. Pilih mana yang lebih mudah. Tidak dipaksakan untuk berpuasa sehingga melelahkan badan. Dan tidak dipaksakan untuk berbuka padahal safarnya mudah. Karena di hari yang lain dia harus membayarnya. Maka semuanya kemudahan. Adapun dalil sunnah, maka telah disebutkan di hadis yang pertama dari Aisyah yang muttafaqun alaih. Sa'ala Hamzah bin Amr al-Aslami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini disebutkan oleh penulis dan penulis pun menyebutkan hadis yang setelahnya masih dari Hamzah ibnu Amr. Maka didahulukan oleh penulis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada yang berkesendirian Imam Muslim. Namun di Imam Muslim langsung dari kisah Hamzah ibnu Amr itu sendiri, bukan dari Aisyah. Anahu qala ya Rasulullah ajidu bi kuatan ala siyam fi safar. Fahal alaiya junah Dikatakan wahai Rasulullah Hamzah ibnu Amr ini berkata aku ini mempunyai kekuatan dalam keadaan safar. Apakah ada dosa kepadaku jika aku melaksanakan safar dalam keadaan berpuasa? Apa jawab Nabi? Hiya rukhsatun. Berbuka di siang Ramadan itu rukhsah minallah. Keringanan dari Allah. Faman akhada biha fahasanun wa man ahabba an yasuma fala junaha alaih. Barang siapa yang ingin mengambilnya maka Allah telah memberikan rukhsah. Baguslah mengambil rukhsah yang Allah berikan. Jika kamu lelah berbuka. Namun jika kamu ingin berpuasa terus, maka falajunaha alih. alaih. Tidak ada yang mendapatkan dosa dari permasalahan meneruskan puasanya. Maka hadis yang pertama ini dari Aisyah dan hadis yang kedua langsung dari sahabi Hamzah ibnu Amr As-Sulami. Maka sanad yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim mutafakun alaih tabar sanad yang nazil. Kenapa nazil? Karena harus kepada Aisyah dulu. Baru mengisahkan dari Hamzah ibnu Amr. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim langsung dari Hamzah ibnu Amr itu sendiri. Maka di sini dia Ali. Riwayat Muslim lebih Ali derajatnya daripada riwayat Aisyah. Karena langsung dari sahibul kisah. Langsung dari Hamzah ibnu Amr itu sendiri. Lalu Hamzah ibnu Amr Asulami itu siapa? Agar kita sedikit memahami kenapa dimasukkan di dalam hadis ini dia menjadi umdah al hadis. Baik hadis dari Aisyah yang nazil ataupun baik hadis dari Hamzah itu sendiri yang Ali. Maka Hamzah ibnu Amr al-Aslami dia ibnu Uwaimir ibnu Harith al-Aslami. Seorang sahabi yang banyak sekali beribadah dan sangat mencintai ibadah puasa. Seperti disebutkan di dalam hadis ini. Dan dia orang yang ikut bersama Nabi perang Fathu Makkah. Afwan. Dia juga termasuk dari sahabat yang membuka negeri Afrika bersama Abdullah bin Sa'ad. Dan dia meriwayatkan dari Nabi sekitar 9 hadis. Diriwayatkan dari Umil Mukminin dari dia dan juga Urwah dan Sulaiman ibnu Yasar dan yang lainnya. Dan diriwayatkan hadis-hadisnya oleh Imam Al Bukhari. Adapun ucapan hal alaiya junah maka junah mempunyai makna yang banyak. Yang diinginkan di sini adalah mail ilal item Maknanya berdosa. Seperti di hadis waman ahabba an yasuma fala junaha alaih maknanya jika kamu ingin terus berpuasa tidak ada dosa bagimu. Maka hadis ini pun menjadi pendalilan tentang bantahan kepada Az-Zahiriyah. Karena Az-Zahiriyah mengatakan harus berbuka, tidak boleh berpuasa. Maka hadis ucapan Nabi, "Waman ahabba an yasuma fala junaha alaih." Barang siapa seorang yang safar dan ingin terus dalam keadaan berpuasa, maka tidak ada item alaih. Fala junaha alaih bermakna la isma alaih. Maka syahid dari dua hadis yang mutafakun alaih dan yang berkesendirian Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yufadilu bainal iftar au siyam fis safar. Walakin al-amr yarji ila ikhtiar hadal musafir min jalbil masalih wa nafsu al-mudar atau ad-darar. Maka Nabi di sini tidak mendahulukan safar lebih baik, berbuka lebih baik, puasa lebih baik, tidak. Tetapi permasalahannya dikembalikan kepada orang musafir tersebut. Dikembalikan kepada Hamzah ibnu Amr. Karena dia orang yang kuat dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan safar dia mampu berpuasa. Fisiknya kuat. Maka perkaranya tidak dikatakan oleh Nabi, lebih baik kamu berpuasa karena kamu kuat, tidak. Atau lebih baik kamu berbuka karena safar di zaman Nabi melelahkan. Berjalan di padang pasir. Dan matahari sangat menyengat. Tidak seperti di negara kita yang tropical musimnya dan juga yang mana dia di khot al-istawa ataupun di ekuator. Bahasa Indonesia-nya dari ambil diambil dari bahasa Arab khatul istiwa. Maka di sini banyak curah hujan. Maka ini wajah pendalilan. Kemudian penulis pun beristidlal dengan hadis-hadis yang lain. Seperti datang di hadis Anas Qala kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam falam ya'ib as-sa'imu 'alal muftir walal muftiru 'ala saim Bahwa kata Anas, kami dulu safar dengan Nabi. Dan tidak ada di antara kami orang yang berpuasa untuk mengejek orang yang berbuka. Tidak ada mereka mengatakan, ah kalian lemah, butuh kepada makan dan minum dalam safar. Tidak. Walal muftiru ala saim. Dan orang yang berbuka pun tidak mengejek kepada orang yang berpuasa dengan mengatakan kalian ini mukallafin. Kalian ini membuat diri kalian capek. Padahal Allah telah memberikan rukhsah. Lebih baik kita berbuka. Adapun kalian sangat terlalu. Tidak kasihan kepada badan-badan kalian. Allah membuat rukhsah kalian tetap ingin berpuasa. Misalnya. Maka kata Anas bin Malik, di saat kami safar bersama Nabi, ada yang berpuasa, Nabi tidak memburukkannya. Dan ada yang berbuka, Nabi pun tidak mengatakan mereka lemah. Dan semakna dengan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri. Gozauna nama Rasulullah sallallahu wasallam Lisita asrata madot min Ramadan. Maka kami berperang, berjihad bersama Nabi sekitar setelah 16 hari di puasa Ramadan. Maknanya pertengahan puasa Ramadan. Famina man soma wa minna man aftara. Di antara kami ada yang berpuasa dan di antara kami ada yang berbuka. Falam ya'ib as al-muftir walal muftiru as-sa'im. Maka di antara kami tidak ada yang saling menghina. Sama seperti hadis Anas ibnu Malik. Dan di hadis Ibnu Abbas juga mutafakun alaih. Faraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah ila Makkah. Dari Madinah ke Makkah untuk apa? Haji ataupun umrah atau apa? Hmm? Jihad. Hatta balagha Usfan, maka sampai kepada daerah dekat Makkah. Suma da'a bima'in farafa'ahu ila yadaihi liuriyahu nasa. Maka Nabi meminta air yang jelas seperti sebas pom air. Kemudian dia sengaja mengangkatnya di depan manusia agar manusia melihatnya. Fa'aftoro maka Nabi pun minum di depan manusia. Hatta di Makkah sampai Nabi masuk ke Makkah. Wadzalika kafir Ramadan, maka pada saat itu di bulan Ramadan. Maka Abu Abbas yaqul qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aftara. Faman syaa sama wa man syaa aftara. Maka dikatakan Nabi putusan Allah syariat di tangannya. Maka dia berbuka. Maka di sini barang siapa yang berbuka silahkan mengikuti Nabi. Dan barang siapa yang ingin meneruskan ya disilahkan jika mampu untuk meneruskannya. Maka ini pun sudah jelas Nabi berbuka di depan mereka. Dan ada yang tetap berpuasa Nabi tidak menyalahkan dan memaksakan. Maka ucapan minal Madinah ila Makkah karena dalika bukan umroh tapi fi gozwati al fat Perang Fatu Makkah. Seperti di riwayat yang lain dijelaskan dari Ibnu Abbas juga bahwa Nabi Muhammad SAW khoroja amal fath fi Ramadan. Fasoma hatta balagol kadib suma aftara. Maka di riwayat yang lain masih di riwayat Muslim disebutkan kharaja amal fatah Maknanya keluar untuk berjihad Fathu Makkah. Dan dijelaskan di hadis Jabir juga. Karena Rasulullah SAW kharaja amal fatah ila Makkah fi Ramadan. Fasoma hatta balago karo al gomim Fasoma nasuma da'a biqodahin min ma'in. Farafa'ahu hatta nadara nas ilaihi thumma Hadis ini telah kita lalui di pelajaran pagi tadi. ya apa tidak? Membantah dari ucapan al zahiriyah Maka Nabi sendiri berbuka. Maka syahidnya dari hadis ini dari Ibnu Abbas bahwa Nabi khayyara Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fitr afdol min amrain. Bahwa Nabi memilih berbuka puasa itu lebih baik. Yang pertama dikarenakan bisa jadi masyakoh yang ada dikarenakan panas dan terik. Dan yang kedua, atakwiyah hinaliqa al adu fiomil fath. Dan yang kedua, sebab yang lain adalah untuk menguatkan badan. Tujuannya kenapa keluar? Untuk berjihad. Berjihad itu berperang bersama dengan musuh, melawan musuh. Orang-orang musyrik di Makkah. Maka dengan berbuka, fisik akan lebih kuat bisa mengangkat pedang dan mengangkat tameng untuk berperang dengan asupan energi dari makan dan minum. Maka disinilah Nabi memilih untuk berbuka. Di saat sampai kepada Usfan, di riwayat lafad lain Karo al-Gomim adalah daerah dekat Makkah. Maka Nabi berbuka. Maka di sini pendalilannya lebih jelas. Nabi memilih yang terbaik bagi dirinya untuk berbuka di hadis Ibni Abbas. Dan di saat Nabi berbuka, tidak mewajibkan Nabi kepada mereka orang-orang yang tetap berpuasa. Adapun di hadis Jabir yang kita sebutkan, Nabi mengatakan kepada mereka ula ikal usoh dan laisa minal bir asyam safar bagi bagi siapa? Celaan ini. Celaan ini dikarenakan didapati seseorang yang dalam keadaan lemah dan dinaungi oleh para sahabat yang lain. Di saat ditanya kenapa orang ini Soma ya Rasulullah. Orang ini ya sum. Terus menerus puasa padahal engkau pun telah berbuka. Dan engkau diriwayat Imam Ahmad memerintahkan berbukalah. Karena kalian akan bertemu dengan musuh. Orang ini tetap puasa. Maka di sini salah Nabi ulaikal usoh dan Laisa minal bir asyam fi Mahmulun ucapan ini di saat memaksakan dirinya. Sehingga dalam keadaan lelah mau pingsan, maka dicela oleh Nabi. Ula ikal usah dan laisa minal bir asyam fi Kenapa? Karena memaksakan dirinya. Paham ya? Adapun di hadis ini tidak disebutkan Nabi mencela karena memang mereka mampu dan tidak dalam keadaan mau pingsan. Kemudian datang dari hadis anba di ashabi Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara nas fi safarihi amal fatah bil fitr. Wa qala taqawwu li aduwikum. Wa sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Abu Bakar qala ladhi hadatsani laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil ardi yasubul ma ala ra'sih minal atasi au minal har. Suma qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah ina ta'ifatan minan nas qad samu hina sumta. Qala fala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil kadib da'a bi qadahin fasariba fa'afqaran nas. Maka di hadis an ba'di ashabin nabi lebih menjelaskan dan description lagi menjelaskan hadis Ibnu Abbas bahwa keluarnya Nabi untuk berperang. Selain itu disebutkan bahwa sebagian dari sahabat dalam keadaan mulai masyakoh. Maka Nabi yang tadinya tetap berpuasa akhirnya setelah sampai kepada Al-Kadid, Karo al gumim dekat Usfan, maka Nabi mengangkat air dan berbuka di depan mereka. Hadis dari ba'di ashabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hadis yang mutafakun alaih dan bukan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan bukan diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahkan diriwayatkan oleh Ashabul Masanid. Dikeluarkan oleh Imam Malik di Muwatta'nya dan Imam Ahmad serta Asy-Syafi'i di Musnadnya dan Al-Hakim serta Al-Baihaqi min tariq Sumai Maula Abi Bakar an Abi Bakar ibni Abdurrahman an ba'di ashabi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hadis ini hadis yang sahih, semua rijalnya thiqat. Adapun jahalatus sahabah la telah kita bahas di pelajaran yang lalu, jahalatus sahabah la Kenapa? Hendak ya Hudzaifah? Karena as-sahabah kulluhum udul. Qad fil Quran was sunnah. Fadkur fil Quran mada? Yaqulu ta'ala wasabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar waladina taba'uhum bi isanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Wa dalil minal hadis hadis mutawatir mada? Khairun nas qarni tsumma ladina yalunahum tsumma ladina yalunahum. Idan jahalatu sahabah la tadur fi sanad. Maka di sanad ini sahih. Karena Al-Ibrah sebelum dari sahabat Sumai Maula Abi Bakar bin Abdi Ar-Rahman rawi yang sikoh. Dan Abu Bakar bin Abdurrahman sikoh. Maka hadis ini pun telah disahihkan oleh syekh kami Al-Muhaddis Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah di kitabnya Al-Jami'us Sahih mimma laisa fi Maka hadis anba di sahabah di sini pun menjadi hujah bagi kita. Teruskan atau cukup? Hamsa Ahlan 43. Atau cukupkan aja. Sama-sama pendalilan tinggal dibaca hadisnya. Baik biar nanti nyambung kepada masalah yang lain. Maka kita cukupkan kajian kita, pendalilan kita di dalam hadis-hadis yang kami sebutkan sampai kepada yang terakhir hadis anba di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah disebutkan hadis-hadis dari Hamzah ibnu Amr, dari Aisyah, dari Anas dari Abi Sa'id Al-Khudri dan juga dari Ba'di Ashabi Nabi bahwa Nabi safar bersama para sahabatnya di antara para sahabat ada yang tetap puasa dan di antara sahabat ada yang berbuka dan Nabi pun diriwayat di saat perang Satu Makkah berbuka setelah mengetahui para sahabatnya merasa kelelahan dan mendekati musuh untuk berperang maka Nabi sengaja berbuka maka di sini menjadi ikhtiar bagi Nabi itu sendiri. Mana yang lebih baik? Ternyata berbuka lebih baik. Karena para sahabat sudah mulai kelelahan. Itu yang pertama. Yang kedua, akan berjihad. Dan berjihad membutuhkan power. Dan power membutuhkan supply dari makanan. Maka di sini Nabi berbuka di Karo Al-Ghamim ataupun di Usfan. Maka inilah yang bisa kita berikan maka kesimpulan dari pelajaran kita dan masih ada hadis-hadis yang lain di pelajaran yang lalu dan akan disambung di pelajaran Ba'dal Asr Allah Kesimpulannya adalah mana yang rajah berbuka puasa apapun terus berpuasa di saat safar mana yang rajah? Hmm? At-takhir. Maka dipilih oleh orang yang mau safar ini. Safarnya dia akan melelahkan atau tidak. Kalau melelahkan dia sudah berbuka. Allah tidak memaksakan. Diberikan rukhsah. Maka ini lebih baik mengambil rukhsah. Kemudian yang kedua dilihat. Jika safarnya mudah. Seperti tadi kami sebutkan hanya naik pesawat. Dari sini ke bandara 10 menit. Diantar mobil. Nanti dari sana di bandara ke rumah dijemput ke Bandung misalnya. Dua jam dan sebagainya mudah. Maka di sini lebih baik berpuasa tidak apa-apa. Sehingga inilah kesimpulan. Dan ini ucapan yang ketiga. Adapun ucapan yang pertama, afdol secara mutlak adalah berpuasa. Ucapan yang kedua, afdol secara mutlak berbuka. Dan madhab yang ketiga, takhir. Mana yang lebih baik? Aina aslah lil maslahah. Maka inilah yang bisa kita berikan. Yang jelas pendalilannya di Al-Quran apa? Yuridullahu bikumul yusr. Maka pilihan itu Allah menginginkan kebaikan. Mana yang baik? Wala yuridu bikumul usr. Mana yang lebih baik bagi kalian? Berpuasa atau berbuka terserah. Maka oleh sebab itu Hamzah ibn Amr as-Sulami di saat meminta fatwa kepada Nabi Mana yang lebih baik ya Rasulullah, aku berpuasa ataupun aku ini meneruskan puasa ataupun aku berbuka. Maka fatwa Nabi kepada Hamzah bin Amr al-Aslami bukan As-Sulami al-Aslami maka dikatakan insik insi tafasum wa ta faaftir. Dan di, disebutkan lagi di riwayat Hamzah, aku ini orang yang mampu dalam keadaan berpuasa ya Rasulullah. Maka Nabi mengatakan di saat ditanya apakah alaiya junah? Apakah ada dosa bagiku? Dikatakan oleh Nabi, hiya ruhsah minallah. Buka itu adalah ruhsah, izin dari Allah. Kamu berbuka, kamu mengambilnya, itu lebih baik. Yani asan. Maknanya baik untuk kamu. Itu jika madarrah bagi badannya. Namun jika tidak, waman ahaba an yasuma fala junaha alaih. Maka di sini raf'ul junah maknanya halal bagi kamu untuk berpuasa. Maka Allah alam ini yang rajih bagi pendapat yang ketiga dan ini pendapat kita. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan. Wa barakallahu fi ilmikum.